seneng kula dadi seneng kula cerita-cerita iki dhisik. Eh, jadi, ora apa-apa ya, sampean kuwatir kentong iku kae aku sing nasoro dikemuli goni. Ya dadi iku. Omah kula niku taunan ana ana klintingan sapi. Mun taunan. Dikasih kok, Gus, jadi nak klintingan sapi malaikat gak lebu mergo kaya klindingane wong Nasrani ning gereja. Yo iku ora klindingan gereja, klindingan sapi. <laughs> Wong nggak tuku kok sapi. Nah, <laughs> saat ini mau kalau coplok, tapi mau nanti dong makhluk hitung tahun usai saya leren wiling-wilingan nak uang umi zaman di sini beda beda iki. Mereka di sini lundingan ciri khas yang nasron di sini ciri khas sapi. Jadi wes rupa, kalau jadi ciri khas ini apa tuh karo Rian di Indonesia ngaramno santri celananan. Mergo mantas sabda bi kaumin bahwa minhu. Mergo sing celananan namung Saya iki kabeh wong saleh. Celananan. Israel itu sabar, saya iki padha Ya iku hukum dari ulama iku duwani bongkar hukum. Paham di ya, ulama iku duwani bongkar nopo hukum. Tapi nak khilaf ku gojo kan aja terus uring-uringan. Jadi nak khilaf ya kok bajiber. Jak marung nyatet. Tapi tak itu mesti to. Lah iku misalnya mau wong iso kan nyatet terus Jadi dia dia cerita itu oh dokter ora aku nek kus ngelati kira tapi Ya iki bisa lucu. Wong bapak kula niku ya ning ati kabudut. Karo kula bapak nganti kabudut iku ya. Dari alasannya, aku itu izin ya, bang pengiran nak susah, kok negara di kari itu tiga pangeran. pengiran. Memang anak kiai merenggut men susah wae. Sebenarnya tak aneh pengiran, gak rido ya Terakhir kau kelamin merenggut. Ya. Mana aku guyon nih. Paling kan tak pengiran, aku nih dunia aku happy. Baik-baik saja, bang aturan nih, Jadi bapak yakin betul nak guyon gue ibadah, yakin yakinnya. Lan orang seneng serius kok gedeng bapak dari gue be aku wali aku. Nak percaya ya itu ngoman di ditantangane rawani. <laughs> Jadi wong nak wong alim iku guyon wae dielmoni. Amdan, artinya amdan iku kuwatir di ini uga rido be. Ridane diekspresekno ceria ya guyon. Ora kok guyon uraan. Ma'adzallah nak ono wong alim guyon napa? Ora. Yo mau guling neng ning ini pangeran udah happy. dari contoh gampang misalnya kue dikai sugatan kiai lomo, kue mangan mbek happy kan sing nyugati ya seneng. Tapi nak mangan mbek merengut menengahe koyok sing nyugati kurang opo kok do merengut. Tapi guyon ya ilmu ilmune ora plangkon guyon ya ana ilmu. Tapi nak kowe merengut, milih merengut ana ilmune nih monggo. Tapi kita itu krono utang ya aku yakin. <laughs> Kita ora krono ilmu, <laughs> krono apa? Utang masing-masing. Man desa pane wong istaghruba iku nganggep aneh sapa man. Wong nganggep aneh ayung kira ing yen to nyelametno ing man sapa Allah Allah min syahwatihi saking syahwate Wong nganggep aneh selamat sangka syahwate wa ayyukri jahulan nganggep aneh yen to ngetokno sapa Allah taala ing min wujude wafladi saking wujude lahline wong. Fakodis tajaza ya, mongko berarti nganggep atas sapa man. Al tak ing kekuasaan al ilahiyah takang bangsa kepengeranan. Wakana lan ana sapa Allah wa wala kulli sing ngatasi saben-saben perkara iku muktadiron dat sing kuwasa. Jadi syahwat itu kaya apa mengikat kita, kaya apa kita parek mbek syahwat. Tapi kena kue nyongko ora bakal selamat sangka syahwat, berarti nganggep pangeran ku lem tapi kalau warai gitu cara ini, kalau warai ini musalsal nganti Sayyidina Umar bin Khattab. Misalnya kalau rawang ayu kan sahabat, ro-rodo ayu sahabat. Kena cara Sayyidina Umar barno sahabat. Yang penting ojo zina. Mereka justru kue duwe sahabat iku nak kacil ora zina dadi ibadah mereka ninggal barang mungkar. Mereka Allah orang nulis ganjaran ninggal zino. kue rajino zina kebo sapi, Mereka orang duwe sahabat. Nanti ditulis ganjaran Mereka duwe syahwat. Jadi Dawei Sidina Umar ketika ditanya, apa engkau pernah terlintas ingin zina sama perempuan-perempuan itu? Ya iya. Apa anda ingin meninggalkan sahabatmu? Tidak deh. Aku kepengen sahabatku wijek tapi ramah siat. Bukankah anda ingin berdoa supaya sahabat itu hilang? Tidak, aku lagi tulis ganjaran. Dan sahabatku ijek tapi aku gak zina. Mergo aku ibu ora kau ditulis ganjaran ninggal zino? sebab ora zina mbek sapi, mbek wedhus, perkara ra ono Jadi Sahabat itu bisa dikelola. Bisa dikelola, gue iling-ilingan, aku itu menu. So. Tapi ya kudu ra tenan, harus syaratnya kudu ra tenan. Lu duwe ngoten. kan orang dua kudu mripate hijau, Saiki apa ya, ya dua apa? Nah, riset dua hijau, dari orang dua mripate hijau, dari kiai saiki ora bahas ini abang, Bang. <laughs> Mereka lagi dua satu sewu itu. Abang. itu ya oleh sahabat, gue iling-ilingan, nak kowe iku menungso. Tapi mbok kakak jadi paham ya, jadi dawe hikam, wong sing nganggep orang mungkin selamat sangka syahwat, berarti nganggep pangeran itu lemah. Nah cara ini juga gampang, nggak nak cara ihya, cara kula lentang ihya lebih rasional, ngeten cara berpikir ihya. Urip itu kue nganggep orang mungkin selamat kan cara berpikir Anda itu durasinya khayal. Misalnya kalau saat ini umur patang pulau, papat misalnya. Kalau saniki ini tahu umur patang pulau papat misalnya. Kulo nganggep itu nanti sewidak. Sehingga bayang no, gak mungkin aku lepas sangka syahwat dalam durasi waktu sekian panjang. Mereka jadi 10 tahun uripku. Tetapi ya, sing nak aku yakin selamat sangka syahwat sok suci ku oleh nak demi pangeran. Isa wae detik itu juga kayak mati. Faham ya? Jadi uang sing anggap orang mungkin selamat sangka syahwat itu mereka khayal uripe panjang. Faham ya maksudnya? Lalu dia to, Misalnya Ruhin ini bar ngaji terus mati, berarti kan selamat kok ya? Nah setiap saat kita kan mungkin mati. Berarti nak mati, berarti selamat songkok. Sahur, masih ya Kalau saja misalnya ono wong jam itu dong ya Allah Gusti, selamatkan saya dari sahur Lu itu nak bayang 10 tahun ke depan kan abot. Paham ya? Udah 20 tahun ke depan kan abot. Tapi nanti ini bayang selamatkan saya dari sahur Jam walu, bayangannya mati jam songo Jam songo selamat bayangannya mati jam 10. Kan butuh selamat per step per sak jam sak jam kan enteng kan? Paham sih kalau maksud? Nah, mulanya Hikam juga pernah berkomentar itu, pernah menghentikan. Kue nak tahu maksiat, yakinlah itu maksiat yang terakhir. Dan ke husnudon be Allah. Ya caranya piye? Isowai kue sesok mati, itu sebagai maksiat. Terakhir. Mulanya nang lakoni to'at. Isowai ku to'at. Terakhir. Lagi tau gak wong soleh tapi bayang maksiat itu jangka panjang. Mosok wong raiso, wong iso lepas sangka syahwat. Waduh sepuluh tahun roh wong ayu roh duit mosok seorang sahabat lalu wong soleh amatir jenenge paham ya. Wong soleh kok gak urip Aja, padahal nak soleh tenan kan wa amali akhiratika ka anaka tu khodan. Kowe nak ngamal demi akhirat seakan-akan mati nopo sesuk. Nak cara Dewi Ibnu Umar masyhur. Jadi nak Ojo aja bayangno nganti sore. Nak sore aja bayangno nganti eso jadi urip iku. Mana kula ngrasa sugih kalau sering kode ada kulo, aku suka tenan, gak kok suka. Nah, aku saiki di duit rong atus saya, udah urip sedino neng desa neng di duit rong atus saya, beras sepuluh kilo, suka banget. Lalu urip sepuluh tahun, aku wong alim jelate jadi wong bodoh, jadi aku itu urip itu tak hitung sedino. <laughs> urusan jenengan urusan kuat, waduh. Mata no, istilah eh, saya kok kelam yes. Nah, kita sedino ya, tanggap, apa <laughs> tak ulang. Ilmu ini gak populer. Tapi itu dilatih, paham ya? Dilatih. Tapi bukti ana gede duwe ana di padine ra duwe repot.